Taib. Tentang masalah hal-hal yang memancing suatu kemarahan dan juga penyebutan tentang terapi marah tersebut. Apa ya obatnya ketika marah? Kemarin tersebutkan satu poin oleh mu'alif disebutkan ketika marah bergejolak. Apa Mu'iz? Nah, Hasan. Terapinya yaitu memfikirkan merenungi khobar-khobar atau hadis-hadis tentang keutamaan menahan marah dan juga keutamaan seorang punya sifat pemaaf santun sabar ini hendaklah kita mengingat ya ketika kita sedang marah mengingat suatu hadis atau ayat tentang keutamaan menahan amarah maaf nah ini kita ingat-ingat hadis tersebut atau ayat-ayat tersebut yang terkait dengan masalah tersebut. Demikian. <clears throat> Apa keutamaannya punya sifat al-afu? Hamzah Nah, ini dalam satu hadis yang disebutkan Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Nah, ini. Dan tidaklah Allah tambah kepada seorang hamba ketika dia punya sifat maaf melainkan kemuliaan yang akan ia dapatkan, yang ia akan peroleh dengan sifat maaf tersebut. Demikian sebagaimana para imah 6 Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Para aimah mengambil contoh dari beliau. <clears throat> Seperti Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Beliau memaafkan kepada siapa? Taslah. Beliau memaafkan kepada siapa kemarin kita sebutkan? siapa? Dan Abdurrahman bin Ishaq. Nah ini dua orang. Jadi apa ya otak ya yang menggerakkan khulqul Quran tentang Al-Quran adalah makhluk adalah Ibnu ya Abu Duad dan Abdurrahman Ibnu Ishaq ini dengan kedua orang ini Imam Ahmad ya bin Hambal mendapatkan siksa yang luar biasa di penjara. Nam di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian berganti khalifah berikutnya yakni al wasik Kemudian diganti berikutnya Al-Mutawakil. Kemudian di zaman ini beliau terbebaskan keluar dari penjara kemudian berdakwah sebagaimana biasa yang sebelumnya dilarang ya nggak boleh berdakwah di penjara ini Imam Ahmad dicambuk sampai bertahun-tahun di penjara beliau sampai kurus nah ini ini yang awal-awalnya beliau nggak memaafkan perbuatan Ibnu Abi Duat dan Abdul Rahman Ibnu Ishaq tapi karena mengingat suatu kemuliaan ilmu dan butuhnya dirinya untuk sifat tersebut, maka beliau mendalukan sebuah ilmu yaitu al-afu untuk memaafkan. Bahkan beliau menyampaikan menasehatkan nam pada orang-orangnya yambahi ayyukthara al-amala bihi ala qadri ziyadatihi fil talab sabilul ilmi minka sabilul mal innamal mal idza zada zadat zakatuhu ini nasihat beliau dalam masalah yakni ketika bertambah ilmunya sepantasnya dia untuk apa? yakni memperbanyak satu amalan. Ala qadri siyadatihi atas kadar bertambahnya ilmu tersebut. Di dalam mencari ilmu dia bertambah ilmu, bertambah ilmu, hendaklah semakin banyak ber, beramal. Di antaranya sifat pemaaf, tahu hadisnya, tahu ayatnya, hudil afwa wal Fa'mur bil, bil urfi warid anil jahilin. Nah ini semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ya wawasan ilmu maka ditingkatkan amalannya. <clears throat> Kemudian berikutnya yang kedua asani ayu'affifa nafsahu iqaballahi ta'ala bahwa ayakul. Yang kedua, <clears throat> terapi yang kedua hendaklah dia menakut-nakuti dirinya dengan iqab Allah. Nah ini dengan adabnya Allah taala. Dengan siksanya yang akan datang pada dirinya ketika dia terus melampiaskan kemarahannya. Maka ditakut-takuti dengan ekornya Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa mengendalikan, sangat berbahaya. Akan mendapatkan satu kemurkaan Allah Ta'ala karena dia akan berbuat yang tidak-tidak. Lesannya, tangannya, mungkin kakinya. Akan semerabut ya urusannya dia. Kemudian dia akan mendapatkan suatu adab Allah Ta'ala. Wa huwa yakul sambil dia mengatakan, Qadratullahi alayya a'damu min qadrati ala hadal insan qadratullah ya kekuasaan Allah taala terhadap saya enam itu lebih besar dibanding kekuasaan saya terhadap manusia ini. Enam. Jadi Allah dat yang maha berkuasa menguasai terhadap saya lebih besar penguasaannya untuk sifat marah enam lebih besar lebih mengerikan enam daripada yaitu kodroti kemampuan saya kekuasaan saya untuk manusia ini untuk melampiaskan kemarahan ini terhadap manusia tersebut lah demikian falau amdoeta fihi hodabi maka falau itu. maka seandainya nam saya melampiaskan menjalankan di dalamnya yaitu kemarahan saya. Nam lam aman ayam dia dia ayyamdiyallahu azza wa jalla adabahu alayya yaumil qiyamah. Ini saya enggak akan aman. Nam, seandainya saya menjalankan, melampiaskan kemarahan saya, maka saya saya pun gak akan aman dari yaitu bahwa Allah Taala akan melampiaskan kemarahan juga kepada saya pada hari kiamat. Maka fa'ana ahwaju ma akunu ilal afi padahal saya sungguh lebih butuh nam untuk diberi maaf Jadi Allah Taala daripada nam saya memaafkan orang tersebut. Nah ini sehingga dia enggak melampiaskan kemarahannya karena dia menjaga, untuk mengharapkan yaitu al-afu minallah. Demikian. Ini tentang qadratullahi alayya a'dha min qadrati ala hal insan. <clears throat> Jadi kalau kita ya pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu kemarahan, bisa mengendalikan nasab tersebut, kemarahan tersebut, maka Allah pun taala akan nam yang terangkat kemarahannya kepadanya. Demikian. Akan terkurangi adab kita dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya ketika dia ketika kita mudah terpancing dengan suatu kemarahan, melampiaskan kemarahan, kemudian mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, dan ini akan mendapatkan suatu yang berbahaya. Waqad qala Allah Ta'ala fi badil kutub. Dan sungguh Allah Ta'ala telah, ber, telah mengatakan dalam sebagian kitabnya Yabna Adam, udkuruni indal hudub. Wahai Bani Adam, ingatlah kepada saya ketika marah. Ini. Ini ketika marah, hendaklah dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena ketika dia mau berzikir, ini akan mengurangi volume kemarahan. Akan mengurangi yakni pelampiasan ketika dia berbicara untuk yang tidak-tidak akan mengurangi yakni tindak tanduknya dari sebuah tangannya ataupun dari sebuah kakinya untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah ini, ini untuk zikir ketika dia marah. Adkurka, saya, saya akan ingat kepada engkau. Hatta nam aktub sampai pun saya murka kepadanya, pada engkau. Wala amhaqa wala amhaquka fi man amhaq yang mana tidaklah saya akan binasakan engkau nam sebagaimana orang yang telah aku binasakan nah ini ini naam ketika ya dia bisa menahan amarah karena dia mulutnya terjaga maka tidak ter, maka dia tidak binasa karena mulutnya terjaga, tangannya pun terjaga, anggota-anggota badannya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Nah, orang-orang yang tidak bisa menjaganya dari kemarahan tersebut. Nah ini, man amhak, ya, orang yang saya binasakan. Karena dengan ulah dia, karena dengan perbuatan tangan dia, lesan dia, sehingga dia mendapatkan mendapatkan suatu nam yakni al-iqab dari Allah Taala. Demikian. Wasalis adapun yang ketiga, ayu hadira nafsahu <clears throat> ayu hadira nafsahu akibat al dawah akibat al adawah al-intikom Dalam dia mengingatkan terhadap dirinya tentang akibat adanya suatu permusuhan nah ini ketika dia marah ya akan muncul sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat dendam. Maka direnungkan akibat-akibat tersebut ketika ada permusuhan dan juga wal intikom, sifat mendendam untuk melampiaskan kemarahannya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah suatu mungkin perkelahian atau mungkin sampai menghalalkan darahnya, memukul dengan pisau atau dengan pedang dan sebagainya Enam tergores ya darahnya keluar. Nah ini yang akan terjadi. Dan yang paling fatal adalah adanya satu pem, pembunuhan sampai meninggal dunia. Nah ini, ini akibat-akibat ketika enam adanya satu permusuhan, ketika adanya suatu sifat dendam pada diri seorang muslim. Dan juga mengingatkan pada dirinya tentang tasmirul aduwi fi hadamil a'radihi wassamatah bimasaibihi dan mengingatkan pada dirinya ya tentang serangan musuh ya kita punya musuh banyak nah ini kita harus bisa enam menjaga amarah kita dengan saudara kita dengan sama santri di antara kita dengan sama pengurus di antara kita kita mengingat bagaimana musuh-musuh kita yang sangat banyak menyerang kita untuk membinasakan a'radihi kehormatan-kehormatan seorang muslim. Naam. Wasyamatah dan juga bahagianya mereka dengan musibah-musibah yang menimpa pada seorang muslim. Mereka senang. Musuh-musuh Islam senang tatkala kaum muslimin terkena suatu musibah. Terkena suatu malapetaka mereka senang. 6. ini yang kita waspadai. Jangan kemudian kita menyibukkan dengan kemarahan kemudian bagaimana untuk melampiaskan kemarahan kepada saudaranya. Fa innal insana la yahlu anil masaib. Maka sesungguhnya manusia tidak akan terlepas dari suatu musibah-musibah. Fa yakhawifa nafsahu dalika fid dunya. Maka takut-takutlah nam terhadap dirinya yang demikian itu di, di dunia. Ilam yakhaf minal akhirah. Jika dia tidak takut nam dari negeri akhirat demikian keadaannya tahwati alal hudub maka inilah enam yang namanya penguasaan syahwat hawa nafsu terhadap suatu kemarahan nah ini ini nafsunya ya syahwatnya kemarahannya telah terkuasai pada dirinya nah ini wala sawaba alaihi sehingga dia enggak mendapatkan suatu pahala Li'annahu takdimu di ba'dil khutudi alal ba'd. Karena dia mendahulukan untuk sebagian bagian-bagiannya di atas sebagian-sebagian yang lainnya. Nah, seharusnya dia mendahulukan ketika ditakut-takuti demikian demikian demikian dia sadar. Dia bisa mengendalikan hak dia, dia bisa mengendalikan kemarahannya. Harusnya demikian. Tapi tak kalah dia ternyata nggak ada pengaruhnya. Nah, biasa-biasa saja. Bahkan kemarahannya tetap dikelampiaskan. Nah ini, ini nggak mendapat pahala. Illa ayyakuna mahduruhu ayatahoyyaru alaihi kecuali yaitu hal-hal yang harus dilakukan yang tidak bisa yang dia merubahnya atasnya amrun yu'inuhu perkara yang akan menolong dia untuk akhiratnya. Nah ini sebagian ya memang ada kemarahan yang sangat memang harus marah ya boleh tidak apa boleh tidak boleh tidak harus dia marah dengan kemarahan yang tinggi karena memang untuk merubah ya sesuatu satu perkara yang mana akan menolong akhirat dia maka wasabu ala zalik maka yang jemberan itu akan diberi pahala terhadap perbuatan tersebut. Nah ini, ini kondisi yang demikian harus dilakukan. Arabi <clears throat> yang keempat, etafakar fi kubhi suratihi indal hodob. Hendaklah dia memikirkan tentang jeleknya bentuk bentuknya ketika dia marah. Nah ini wajahnya ya jelek bentuknya. mata kodam sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Jadi ketika dia marah wajahnya betul-betul jelek. Yang tadinya ganteng ya, yang tadinya tampan, yang mati nah, yang tadinya cantik, jamilah ketika marah jadi meng mengerikan. Demikian juga yang laki-laki ketika dia ganteng, putih, ya bagus, tampan, yang tadinya berwibawa, ketika dia marah sudah hilang wibawa tersebut, hilang ketampanan tersebut, hilang nam yakni kehormatan tersebut. Wa annahu yusbihu hinaitin al-kalba dori. Maka dia Nam menyerupai ketika itu itu seperti anjing yang buta. Ini ya. Keadaan orang yang marah, marah yang meluap. Ini seperti anjing yang buta. Wasabu al-adi dan binatang binatang buas yang al-adi. Yani sedang buas. Nah ini. Wa anahu yakun mujaniban li ahlakil anbiya dan bahwasanya dia enam perbuatannya yaitu menjauhi ahlak-ahlak para nabi dan juga ahlak-ahlak para ulama fi adatihim di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah ini, ini apa gambaran ketika orang sedang marah yang mana mereka bagaikan seorang anjing yang buta ya binatang buas yang sedang menerkam mangsanya yang mana ini termasuk ya ahlak yang menjauhi dari ahlak-ahlak para nabi dan juga ahlak-ahlak para ulama. Litamila nafsahu ila ilal iktidai bihim. Maka hendaklah nam dirinya dia mencondongkan nam dirinya untuk ikut kepada mereka yaitu untuk ikut ahlak-ahlak para nabi bagaimana untuk ikut ahlak-ahlak para ulama bagaimana mereka nam bisa Demikian sehingga manusia yang paling mulia. Taib intaha ada pun yang kelima insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah alam bisawab ilahuna tafaddalu habibakumullah